Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma اللهم wa sallim ala رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعكم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Asatiyatul Kiram Ikhwatul Iman Saudara-saudariku fillah Cahaya hati yang insya Allah Semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah Dan saat ini kita sudah menikmati Di antara cahaya hidayah itu Tandanya, hakikatnya Allah yang tahu Tandanya Salat di awal waktu Berjamaah di masjid Kemudian disenangkan duduk di majelisnya Allah majlis yang membuat kita semakin cinta pada Allah majlis Rasulullah SAW majlis yang membuat kita cinta dengan Rasulullah SAW majlisnya orang-orang beriman yang membuat kita senang beribadah, beramal saleh dan akhlak kita pun melalui proses tarbiyah isyraq ini semakin diperbaiki oleh Allah kita pun saling cinta karena Allah. Allahu Akbar. Ikhwah, kali ini kita bersama Ustadz Syahrul Syah dalam tema keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mulai dengan kajian Taujih Rabbani surah Al-Ahzab ayat 21. Surah Al-Ahzab surah yang keberapa? 33. Silakan buka surah ke-33 atau surah Al-Ahzab ayat 21.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 bahagia salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo ikhwa wa'ad billah rahimakumullah tema hari ini adalah meladani keteladanan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi beliau digelari Al-Amin orang yang dapat dipercaya setelah diangkat menjadi nabi beliau kumpulkan karib kerabatnya di Bukit Sofa beliau ajak dengan sebuah kalimat La ilaha illallah sama-sama La illallah belum selesai kalimat ini diucapkan oleh beliau berdiri Abu Jahal berteriak lantang celaka ke Muhammad majnun ke Muhammad dicaci dimaki dihina apa beliau marah enggak bukan hanya dicaci saja bukan hanya dimaki saja rumahnya dilempari sampah wajahnya diludahi Allah beliau marah tidak hari itu rumahnya bersih hari itu wajahnya bersih beliau heran beliau tanya sama tetangganya Pak di mana saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku Bu di mana saudaraku yang tiap hari melemparkan air liurnya ke wajahku di mana tetangganya menjawab ya sedang sakit ya Rasul Beliau pulang ke rumah Dipanggilnya istrinya Ya Khadijah buatkan masakan yang enak Buat siapa? Buat saudaraku yang tiap hari melemparkan sampah-sampahnya ke rumahku Bergumam Khadijah Indah akhlakmu Masakan sudah masak Nabi sendiri yang mengantarkan masakan itu ke rumah Arab Badui yang tiap hari melempari sampah, yang tiap hari ludahi wajahnya, diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, nangis Arab Badui ini melihat Rasulullah yang mulia berdiri di pintu rumahnya dengan membawa makanan yang lebat-lebat. Hingga berkata, Ya Rasulullah, keluargaku belum datang mengunjungi aku. Kerib kerabatku belum datang membesukku tetanggaku belum datang menjengukku. Engkau yang tiap hari aku lemparkan sampah ke rumahmu. Engkau yang tiap hari aku lemparkan air liur ke wajahmu. Engkau yang pertama kali datang menjengukku dengan membawa makanan yang lezat-lezat. Betapa indah akhlakmu ya Rasulullah. Betapa agung ahlakmu ya Rasul Aku yakin engkau Rasulullah Saksikan ya Rasul Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Salam alaika الحبيب سلام عليك صلوات الله di hari yang lain ketika beliau hendak salat subuh telah menunggu ada padu yang lain memanggil-manggil beliau dengan tidak sopan ketika sudah berada di hadapannya ada padu ini mengambil pasir dan pasir dilemparkan ke wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasir itu masuk ke dalam lubang mata beliau. Karena pedih dan perih dan mata beliau menetes, beliau menangis. Beliau bersihkan wajahnya, belum selesai. Harap ini mengambil kotoran unta dan kotoran tersebut dilemparkan ke kepala Rasulullah hingga rambut Nabi penuh dengan kotoran unta. Beliau pulang ke rumah terseok-seok melangkah, matanya sulit melihat. Setiba di rumah diketuknya pintu. Ketika pintu dibuka, Fatimah anaknya nggak kuasa lagi menahan air matanya dan berkata, "Ayah, wajah ayah penuh dengan pasir." Ayah menangis. Rambut ayah penuh dengan kotoran unta. Ayah nggak pernah mencaci maki mereka. Ayah nggak pernah menghadik mereka. Ayah nggak pernah berbuat dolim pada mereka. Ayah ajak mereka ke surga. Waktu pagi ayah gunakan buat mereka. Waktu siang ayah gunakan buat berdakwah buat mereka. Dan bahkan waktu malam ayah tak bisa tidur mencemaskan mereka. Karena ayah cinta sama mereka. Tapi mereka lemparkan pasir ke wajah ayah. Mereka lemparkan kotoran unta ke kepala ayah. Fatimah gak rela. Ayah Rasulullah Ayah utusan Allah Doakan mereka celaka Doakan mereka di atap Andai kata ayah mendoakan mereka celaka Pasti mereka celaka Rasulullah yang mulia Mengangkat dua tangannya Lalu beliau berdoa Ya Allah mereka nggak tahu Kalau aku ini adalah Rasulullah Mereka nggak tahu kalau aku ini adalah Utusan engkau ya Allah Maafkan mereka, sayangi mereka, ampuni mereka, cintai mereka. Ini yang keluar dari lidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang salat sunnah, dari perut beliau terdengar benturan batu-batu kerikil. Sahabatnya yang di samping menangis, yang di sebelah kiri menangis. Selesai sholat bertanya, maaf ya Rasulullah, kami lancang mau bertanya pada engkau ya Rasulullah tadi tanpa disengaja kami mendengar dari perut engkau terdengar benturan batu-batu kerikil apakah engkau sakit Rasulullah menjawab aku tidak sakit tapi aku lapar karena aku lapar aku ganjal perutku dengan batu-batu kerikil maafkan kalau ibadah kalian terganggu ketika usia beliau 63 tahun dibangun istrinya beliau kebetulan ruhnya sudah di sini ditenggorkan beliau di detik-detik terakhir ke depan beliau beliau nggak sebut nama nama istrinya beliau nggak sebut Nama bangsa Arabnya. Yang beliau sebut adalah ummati ummati umatku umatku umatku dunia kiamat Syarafil meniup sangkakalan kedua seluruh manusia dibangkitkan dan yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis hingga Jibril bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Aku menangis memikirkan keadaan umatku. Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Masih saja yang disebut-sebutnya umatku, umatku umatku di Prancis dan Napoleon di Itali ada Mussolini di Jerman ada Hitler di Filipina ada Yosef Rizal ketika hendak meninggal dunia mereka nggak sempat menyebut bangsa Filipinnya bangsa Jermannya bangsa Italinya bangsa Romawinya ya Rasulullah ketika hendak meninggal dunia ummati ummati ummati Allahu akbar walillahilhamd kita akan kehabisan bahasa memuji akhlak luhur mulia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yang menciptakan beliau pun memuji beliau wa innaka la'ala hulukin azim sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang amat sangat agung hai Muhammad kalau Allah sudah memuji semua ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sifat rahmat Allah Karena buah kedekatan beliau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 Karena kelembutanmu itulah kau meraih kesuksesan dalam dakwah. Allahu Akbar walillahil Sayang Ustaz Syarullah Terbatas waktu Maafkan kami Insya Allah seperti kisah keagungan akhlak Rasulullah ini membuat kita mengagumi berselawat pada beliau dan kita mulai pelan-pelan mempraktekkan akhlak Rasulullah SAW pada keluarga dan sahabat dan semua makhluk di muka bumi ini. Terima kasih amal jariah ikhwah billah. Ini kemarin kiriman dari Kalteng. Ini dari Kalsel kemarin. Ya. Ini yang satu untuk pesantren Azikra silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90010 0856 90010 dan insya Allah kembali zikir di Masjid Azikra tanggal 30 Rabiul Akhir atau 2 Maret Ahad mulai jam 7 maafkan kami jazakumullah Ustadz Fillah semua Kabaratul majlis subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa bilahi tabiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam